بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخوة سكاليان dan أخوات anggota grup واتساب دراسة إسلامية حفظنا وحفظكم الله إن شاء الله kita akan memulai mengkaji سبد رسول صلى الله عليه وسلم داري كتاب رياض الصالحين dan ana ucapkan سلامات berkenalan أقرب dengan peninggalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan sebuah kehormatan untuk seorang Muslim cinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui sabdanya dan kita tahu bahwasannya dulu para sahabat ketika ingin mengenang ketika mereka rindu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka mengingat dan mengamalkan sunnahnya bahkan ini berlanjut kepada orang-orang setelah mereka Abdullah ibn Mubarak rahimahullah Beliau meninggal tahun 181 Hijriah. Beliau membaca hadis, menikmati sekali di dalam rumah sampai tidak atau jarang bergaul dengan tetangganya. Mereka mengatakan, Allah tastauhish, kamu tidak bosan. Kamu tidak merasa khawatir dan tertekan. Membaca hadis terus. Beliau mengatakan, Kaifa astauhish wa ana ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahabah. Bagaimana aku akan merasa bosan sementara aku seolah hidup bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Ini merupakan salah satu contoh orang yang sampai menikmati ketagihan untuk selalu akrab dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para ulama menjadikan orang yang suka atau cinta terhadap hadis merupakan salah satu cinta terhadap sunnah. Ini disampaikan oleh salah seorang guru dari Imam Bukhari guru dari Imam Muslim, guru dari para ulama ahli hadis juga. Namanya Qutaibah ibn Sa'id rahimahullah. Beliau mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajul yuhibbu ahla al-hadis, mithla Ahmad bin Hanbal wa Yahya bin Sa'id al-Qattan wa Abdurrahman bin Mahdi wa Ishaq bin Rahuya wa dhakara aqwaman ghairahum fa innahu 'ala sunnah." Apabila engkau melihat ada orang yang cinta kepada ahli hadis, seperti Imam Ahmad, Ishaq bin Rahuya, Yahya bin Sa'id al-Qattan, Abdurrahman bin Mahdi dan juga para ulama-ulama ahli hadis lainnya ketahui dia adalah sunnah. Dia berada dalam garis ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waman khalafa hadza annahu mubtadi'. Kalau ada orang yang tidak suka, dia bahkan benci kepada ahlul hadis, maka ketahui dia melakukan kebid'ahan. Ya, karena memang ahlus sunnah cinta sunnah pengikut Nabi SAW cinta kepada sabda Nabi SAW. Maka betul, dulu para ulama mengatakan kalau orang memiliki kebiasaan yang tidak sama dengan sunnah, maka dia akan sedikit demi sedikit dan secara otomatis benci kepada sunnah. Dan ini disampaikan oleh salah seorang ulama seperti Ahmad Ibn Sinan Al-Qattan rahimahullah. Beliau wafat tahun 256 Hijriah. Beliau mengatakan, "Laisa fid dunya mubtadi'un illa wa huwa yubghidu ahlal hadis. Tidak ada di dunia ini seorang yang melakukan kebid'ahan, suatu yang tidak sama dengan sunnah kecuali dia nanti akan terarah untuk membenci ahlul hadis. Fa idza ibtada'a ar-rajulu bid'atan nuzi'at halawatul hadis min qalbi. Kalau ada orang melakukan sesuatu yang menyimpang dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kelezatan belajar hadis itu akan hilang dari hatinya. Maka ketika kita membaca hadis, kita berharap bahwa kecintaan terhadap sabda Nabi SAW ini akan tumbuh subur. Sehingga kita menjadi orang yang akrab. Kita akan menjadi orang terhormat dengan sabda beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu, sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an apabila melihat beberapa anak muda, mereka mau belajar hadis, bahagia sekali. Beliau sampai mengatakan marhaban biwasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang. Kalian adalah orang-orang yang dipesan, kalian di wasiatin oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نوسع لكم المجلس وأن نفهمكم الحديث kami diperintah oleh Nabi SAW dipesenin beneran kalau melihat kalian maka kita perlu menyisihkan atau meluaskan melapangkan tempat untuk kalian agar kami bisa memahamkan kepada kalian hadis antum khalufuna wa ahlul hadithi ba'dana kalian adalah penerus kami dan kalianlah yang akan membawa, menjunjung dan memperjuangkan hadis ini setelah kami tidak ada. Ini kehormatan. Kalau mereka para sahabat sudah berlalu kemudian diteruskan para tabi'in, kemudian para tabi'ut tabi'in, diteruskan para a'immatul Islam, imam-imam kaum muslimin, lalu kita berada di garis ini, di jalur ini kita belajar, maka ini merupakan kehormatan untuk kita. Maka ini kesempatan untuk menyisakan waktu, berpegang dan memilih pelajaran. Kalau seandainya kita tidak bisa seperti Imam Bukhari, seperti Abdullah ibn Mubarak, seperti Imam Ahmad ibn Hanbal, paling tidak kita mencontoh mereka. Kita membaca, kita memahami, kalau bisa kita akan terapkan. Nah, dalam tutur kata para ulama yang banyak, mereka mengatakan, "Ma marra alayya hadithun illa amiltu bihi walau marrah." Ini seperti Imam Ahmad. Beliau mengatakan, tidaklah aku mempelajari satu hadis kecuali aku akan usahakan untuk beramal atau aku praktekkan. Meskipun sekali. Sampai beliau pernah membaca hadis tentang bekam. Langsung beliau berbekam, langsung beliau kasih uang orang yang membekam itu. Nah, kita mungkin tidak bisa banyak berbuat. Tetapi mempelajari hadis, mengenal, paling tidak kita tahu bahwa di sini ada sebuah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah, kalau seandainya satu hari kita membaca satu hadis, kemudian umur kita ini sudah banyak lewat, tapi kita ingin memanfaatkan sisanya. Andai satu orang memiliki satu tahun, kemudian dalam satu bulan dia memiliki kesempatan membaca satu hari satu hadis, maka 30 hadis sudah lewat, satu tahun berarti ada 120-an hadis. Bukan 120 akan tapi lebih dari itu ya. Dia akan menghafalkan sampai 360 hadis. Kalau seandainya bukan menghafalkan tapi membaca, memahami. Semoga kita termasuk orang yang berkesempatan untuk itu. Ikhwah, para pengurus dan juga yang sempat bertukar pengalaman mempelajari hadis. Semoga kita mendapat pahala semuanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Sunan Ibnu Majah dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu an. Nabi SAW menyatakan inna minan nas mafatihu lil khair maghaliqu lil syar wa inna minan nas mafatihu lil syar maghaliqu lil khair. Sebagian orang menjadi pintu-pintu kebaikan tetapi menutup semua kejelekan. Sebaliknya, ada orang yang menjadi pintu-pintu kejelekan bahkan menghalangi kebaikan. Fatuba liman Allah mafatihal khair ala yadayh. Maka beruntunglah orang yang Allah jadikan dia sebagai pembuka dan kunci kebaikan. Wa wailun liman mafatiha syarr ala yadayh. Dan celakalah orang yang Allah takdirkan dia sebagai penutup pintu kebaikan dan pembuka pintu keburukan. Semoga orang yang menasehatkan, yang menyebarkan, yang mengajak untuk belajar bersama, atau yang merumuskan pelajaran hadis mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai penunjuk kebaikan. Man dalla ala khairin falahu ajru fa'ilih. Orang yang menunjukkan kebaikan dia akan mendapatkan pahala orang yang juga melakukan kebaikan tersebut. Kita berharap bisa bekerja sama, bisa disiplin, bisa sabar dalam belajar, mengkaji, mengevaluasi. Tidak ada orang yang belajar kemudian sukses kalau tidak mengulang, kalau tidak mengevaluasi, kalau tidak lagi dia sabar untuk menekuni. Membaca pahala insya Allah. Terlebih kita pernah mendengar perkataan Sufyan Thawri rahimahullah. Illam yakun li ahli hadithi faidatun illa annahu yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu lam yazal yusalli alaihi ma dama fil kitab. Kalau seandainya ahlul hadis tidak memiliki keistimewaan kecuali banyak bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu cukup menjadi sebuah keistimewaan. Dia akan selalu bersolawat selama hadis yang di kitabnya akan dia baca. Wallahu alam. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung dengan belajar hadis ini. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.